Enak <laughs> Saya tak di sini aja deh. Di sini merasa berjarak. Ya. Kalau di sini kan iso kayak cam lonjo gitu. Oke, bismillah. Saya nyicip, ini Mbak Fia dua lagu ya Mbak Fia ya, tolong dirunding. Uh, di sini ada ada mahasiswi Libanon katanya Pak. Eh, Jordan, Jordan. Man man man man Muha Mas Muha Tafadhal, ila al amam kunak kunak. Ini beliau katanya pinter nyanyi. Kalau gitu yang agak deket-deket ke Yordan ya. Saya minta Mas Zainul sama tak bantuin dikit-dikit Mas Zainul sama Mbak Fia sama saya untuk supaya anda tahu bahwa aslinya saya itu seorang penyanyi rock dulu ya cuman ya enak lah mau diterus-terusin terus kayak enak lah enggak ya. Ah, nanti kita terusin omong-omong tadi ya, saya tidak akan memberi pengetahuan kepada Anda. Saya cuma goda-goda Anda supaya pikirannya gelisah. Dan rasa turu, jur stres. Wah, yang nangis ngelangnya. Hati mana gue rip tenang nih racet ya kan? Mending berjuang, rap berhasil, stres, mati. Wah, melbu suarga, nek melbu. Uh, eh, Mbak Fia, Mbak Fia, bisa bisa ditanya in English, in English. Interview. Eh, eh, as, as, as, kabel, kabel, kabel. Nyangkut, nyangkut di satu. Oke, okay, um, saya rasa semua namanya udah tahu ya Pak ya, kalau sini. Oh, belum dah. Oh, sorry. Yes, begini. Dia mau tanya dia. Um, they ask your name, what is your name? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, nama saya Salam. Um, Gak perlu saya translate ke Inggris ya Pak? Gak perlu ya. Okay. Just sedikit, betul. um, Mau nanya apa lagi katanya? Um, oh, saya dari Yordania, dari Jordan. Aku belajar di sini, and uh, teknik kimia uh, semester tiga. Apalagi? <laughs> Apalagi oke. Okay. Nyari apa? Tahu grenade? Manchester mas grenade. Bruno Mars grenade. Bisa mas? Bisa enggak? Yeah. Or oh, maybe I think they don't know grenades because um. just sing it. They, just sing it. No, no, no. no it's, that, because their age is um around 40, so they They don't hear for the first, uh, the new one, yeah. Uh, you how old? Oh, my 48. My age is 40. In, in my 40, my age, 40, my age. Uh, so they don't know the latest, latest one. So, um... Okay, I guess. Yeah, yeah, I'm, I'm from the birthday of Solo. You mean Tolong jangan ada konspirasi kemakmuran di antara Anda. Saya menimbulkan kontroversi, kontroversi hatiku. Yeah, you know. You know. She knows. She knows. Konspirasi. Konspirasi. Oh, tahunya tahu Vicky maksudnya dia oh, Vicky, you know Vicky things ya yeah, oke okay. <laughs> kapan-kapan ke Jogja kita ngobrol sama Tony Blank eh ya yeah. salam your name is salam kalau di Jawa salam itu tukang cukur. Nisor ruwet kayak. Di Jawa estetika salam itu untuk laki-laki, tapi di sana kata iman di sini untuk laki-laki, kalau di sana iman untuk perempuan. Gitu. Di sana karjo perempuan, sini karjo laki-laki. Uh, stay stay relax there ya. Uh, julu sunak ya. Someone like you. Someone like you. Tapi before that, before that, someone like you, someone like you. Wah. Maksudnya someone like you artinya apa mas? Eh? Orang gaya gue. Bahasa Inggris sih racet like maksudnya koyo apa seneng? Eh? Nek Kaya nek seneng apa? Like juga toh? Ora cetok to kuwi. Bahasa piye kuwi? Saman like you kono, oh kayak seneng aku toh ngono toh ya. Lu padahal karepe kaya kowe. Jadi Pak kalau bahasa Jawa itu detail detail sehingga satu kata bisa menjelaskan seluruhnya. Kalau bahasa Inggris dan bahasa lain banyak sekali satu fakta harus dijelaskan dengan berpuluh-puluh kata. Misalnya Rice. Itu kan orang cetok kuwi beras po pari po menir po sego po. Ora cetok. Jadi mereka itu memang terbelakang, oke okay ya? Mereka terbelakang. Oke. Okay. Nah, kita sudah lebih cerah duluan. Kalau kita jelas iki gabah. Ki sego pro, ki sego gosong, gitu. Ah, Oke. Okay. So, what is the decision? um, she's gonna sing someone like you. Eh, someone, someone, someone like you. Yeah. Aku ngomong bahasa Inggris sama ayah. Oke. <laughs> Okay. Oh ya. Yeah, Tepuk tangan untuk Mbak Salam. Tepuk tangan untuk Mbak Salam. Someone like you. Oke. Okay. Eh, Mbak Salam di situ dulu karena nanti Pak Rektor dan wakil-wakilnya akan saya mohon maju ke depan supaya supaya mereka supaya mereka tercerahkan ya. Sebelumnya saya interupsi sedikit gini ya. Kalau saya ngomong apa saja jangan percaya sama saya. Oke? Okay? Ini prinsip pengajian. Percaya sama Allah, tidak sama saya. Yang saya omongkan hanya majelis tafsir. kui ming tafsir dudu Qur'ane. Nek wong nasir iki iso macem-macem, kowe kudu pinter iso milih sing endi. Ning kowe manute nang Gusti Allah, saya jangan dipercaya. Orang padahal orang percaya kok. Jadi antara Anda dengan Allah jangan ada halangan. Muhammadiyah lahir bukan untuk menjauhkan kamu dari Allah, tapi untuk mendekatkan kamu kepada Allah. Jadi Muhammadiyah tidak akan menghalangi. NO juga begitu tidak boleh NO berada di antara hamba dengan Allah. Tidak boleh jadi halangan ustadz, ulama, dunia, industri apa saja jangan menghalangi sholat kita kepada Allah. Demikian juga saya, saya tidak akan menghalangi Anda, saya harus minggir. Ini Anda, ini Allah. Saya tidak akan di tengah-tengahnya. Jadi jangan manut saya, manut Allah. Omongan saya cuma salah satu alternatif interpretasi. Itu kalau teman-teman Maya harus ngerti Pak Kui, teorinya nek ora gedok jago keluruk, keluruk kita. Ya, terpaksa saya ulangi untuk yang belum dengar jadi nek jago kloro nek wong meduro kukurunu nek wong Jawa kukuruyu nek wong nek wong Sunda kokorongkong sing bener sing di sing bener pitike kan begitu yang bikin kita bertengkar di Solo sehingga laskarnya lebih dari 160 itu karena masing-masing mempertahankan kongkorongkong sijine mempertahankan kukuruyu padahal sing bener apa? PTE ah PTE nesu jari sapa kongkorongkong lah sing kia sing bener oh oh oh oh bener deh yang bener tetap ayamnya jadi kita ini jangan terlalu goblok gitu loh tafsir sama yang ditafsirkan itu jaraknya jauh Wong sekarang Nek atimu lagi ra duwe duit ki, hawa ki kurang ajar usih. Tenang iki. Soalnya padahal kan nek ra duwe duit kan ya kan? Kalau tafsir itu jangan diandalkan. Anda harus punya ijtihad itu prinsip Muhammadiyah. Harus punya ijtihad sendiri. Kalau orang nggak punya pacar, ada laki perempuan boncengan lewat gue nesu ada. Gue Wah masalahnya bukan dua, bukan yang ber, masalah dia itu kan dua ya. Betul enggak? Jadi tafsir itu bisa sangat subjektif. Jadi jangan tafsir jangan dijadikan Quran. Majelis tafsir tidak sama dengan majelis Quran. Quran Wae iso saka sapa Bahkan kata Quran bisa ditafsirkan nganggo cara Jawa, Pak. Kok cara Jawa? Itu kalau di Mojokerto tempatnya Zainul, Quran itu alat ngurei kuping. Quran. Loh, gue ya tafsir. Ngono lho. Mergo kupinge do dublek. Lagi ini ngomong iki kiai dublek kabeh, santrine dublek kabeh kupinge buntu. Ya wis ra apa wis ya wis karo tafsire. Jadi gitu ya. Muhammadiyah adalah mujtahid. Orang yang mampu menafsirkan sendiri, mengambil pilihan sendiri dengan tanggung jawab sendiri kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya belajar ke Muhammadian sejak SD. Edan po. Ibnu Taimiyah. Jamaluddin Al-Afghani. Rumangsamu. Oke sengarane aku NU ya ben. Yo aku gak enak dotul Muhammadiyin saiki. Ben Aku, Wong kok bingung aku dhewe wis takon Nabi Musa tak takoni Nabi Musa apa nun jenengan itu yang Muhammad Muhammadiyah bingung apa kuwi hmm. Wah ya mesti wae Nabi Musa urung tau ngalami anu hati, akhirnya takon Kanjeng Nabi Muhammad niki sing urusane langsung Kanjeng Nabi jenengan iku anu napa mati to Nah, Nabi Muhammad ya bingung NU ki apa nun ngoten niku ayo ah, ora ngerti sing sijine kok rada kaya jenengku kuwi mau Jadi hanya orang bodoh yang nganut kepada tafsir orang lain yang dia tidak paham. Jadi Tuhannya adalah ustadznya itu. Padahal Tuhan kita melalui Al-Quran. Maka baca Al-Quran. Perkara rodo keliru-keliru sidik rapopo. Rodo Jawa-Jawa sidik mat tobi'i mat tidak tobi'i rodo rapopo. Orang masalah. Ya sok-sok keliru bisa dideteksi ini orang mana. Betul enggak? Itu karena universalnya Al-Quran. Tapi kalau orang Arab kan nembang Jawa ya Arab. Samunda ya. Alah yang ini ya pesak-pesak ke kredit omah ya toh. Gitu. Alhamdulillah jadi ngomong apa tekan kredit omah Mas? Oh. Ustaz ki ora hubungane karo agama, ustaz ki sapa wae sing mulang kuwi jenenge ustaz. Ki ora hubungane karo strata agama, apa meneh kiai, karo masa kebo bule kok. Kiai so, kiai selamat kok. Ora ana hubungane, ora ana hubungane karo Eh, nanti segera saya mohon Pak Rektor dan beberapa bapak yang lain maju ke depan tapi sebelum itu kita tuntaskan dulu semua pemahaman-pemahaman jangan lupa ya kalau sekarang banyak orang bid'ah-bid'ahkan sesuatu ngurofat-ngurofat satu jangan lupa bahwa di Indonesia modern perintis pemberantas bid'ah tahayul khurafat adalah Muhammadiyah sebelum semuanya yang lain ini nganggu jadi tidak ada syirik yang bisa dilihat dengan mata. Syirik itu letaknya di dalam niatmu. Niatmu kalau menyekutukan kamu tampak pada bayangnya toh misalnya kue turu kuburan syirik orang. Esak eh, sakarku turu kuburan hanya turun dengan dalam Wong saya tidak punya niat apa-apa kok kecuali saya mencari ketenangan kan boleh. Ngobong menyan. Orang itu ngobong menyan. Lu menyan tidak ada hubungannya yang nggak ada hubungannya itu niatmu apa ngobong menyan itu. Sing mesti rantuknya ngobong rambutmu. Tapi kalau ngobong aromaterapi ya apa-apa gitu loh. Tapi jadi letaknya syirik kita kurfat itu di dalam cara berpikir kita, niatnya hati kita kan begitu. Jangan lupa bahwa Muhammadiyah sudah melakukan itu lahirnya Muhammadiyah karena itu ya Pak ya. Lahirnya Muhammadiyah tahun 1912 NO baru tahun 26 Mergo Muhammadiyah lahir terus NO Akhirnya lahir 14 tahun kemudian dan NO itu bukan ormas karena dia kumpulan ulama-ulama. Nah Nahdlatul ulama. Kalau Muhammadiyah ormas, umat yang mem, yang membangun sikap Muhammad di dalam dirinya, maka dia bernama Muhammadiyah. Kalau NO kumpulan ulama-ulama. Ning setiap ulama duwe umat akhirnya kita oke okay banget karena asli ini kini kumpulan ulama-ulama ini mereka setiap umat sebab ulama dua umat semua kae akhirnya seolah-olah dia ormas jadi di dalam NO, yang terpenting itu mustasar bukan tanfidiyah gitu tapi aku orang ngomong NU no, dengan Muhammad Muhammadiyah kok itu pun tidak bibi jadi saya ingin menggunakan ini supaya Muhammadiyah ingat bahwa Muhammadiyah sebenarnya yang merintis itu semua. Cuman misalnya gini loh Pak, di desa saya ada Kiai Muhammadiyah datang, masjidnya langsung dikai garis miring ngono kae ben ngalor. ini, Ayahku menengah ben repot sih ya, ben di template nak harus di template ini, engko lagi tak dudui. gue ben kelindai meneh. Karena desa saya itu jalannya tiga tiga jalan di desa saya itu sudah menghadap Ka'bah. Sudah 24 setengah derajat ke arah utara. Jadi angger kue gawe masjid lurus dengan jalan itu sudah menghadap Ka'bah. Orang Muhammadiyah datang ke situ orang gawa kompas. Rumah sana desa kuwi ngulon. Mulane masjidnya jadi ngeringin ngene iki ah, ngadep kutub utara. tahu sampean tak mat gitu lah. Lakon ngawurai teko-teko apa jenenge nemplek-nemplek itu tak jarno aja kon cek kon goblok aku. Bisa ngelindai kan gitu. Itu teman sekalian artinya harus bil ilmi. Harus ada wah bil ilmi kan gitu oke. Okay. Nah sekarang supaya saya nggak terlalu banyak omong soal itu kan di Solo ini kan yang paling gawat Pak. Ini dari Solo ini kemudian saya kemanapun tuh urusannya TBC itu Pak. Ana wong kenduran ditumplek, basa ngono-ngono kuwi lho. Ana sembayang ning masjid yur dipel. Dan itu saya seneng kalau saya ke masjid dipel oleh yang punya masjid seneng aku. sesuai tak gowo wong puluh tak kon giliran jadi misalnya duhur kan ana rong jam luweh kuwi salat Allah Akbar Allah Akbar salat wis bar salat dipel siji meneh salat meneh ya, pel meneh sok teko meneh salat meneh lumayan sak ngepel ping 10 toh. Nah, gitu kan ganjarannya gede kan gitu. Uh, salam Do know dangdut? I heard it. You heard it? Yes. You ever heard? It's the traditional music of Java. Not traditional music. Then what it <laughs> that's, uh, that's the new innovation. Of this traditional music. The new innovation dangdut is the combination between Melayu music and rock Western music. Oh. Oke. Okay. Uh, Mas Bayu, Mas Bayu, jaluk dang itu ya. So, this is dang. Dang, dang, dang, dang. Dut. Ah. You know, so the name you understand now? You heard it? Okay. Now, the, cre the creator of Dangdut is Al-Haj Roma Irama. Yeah? Asyikh Roma Irama. Mutafakun alaih. Ya? Yeah? Uh, Wahada Imam Fatawi is the ponaan of Roma Irama. Ning dia diakoni kan itu. So what if we give you one example of dangdut music? Mbak Fia, oke okay ya. Mas Imam, what do you prefer to sing? Menurut apa orang? Sing lho, sebetulnya sing lho sama. Sing, sing. Kyo, imam iki yo IAIN ora iso bahasa Arab. Zainul di selawatan apik banget ora iso Arab. Dadi rektor Al di Maroko ki lu seneng karo Zainul ya Allah Zainul ya Allah. Ya Allah khair khair Allah Allah khair khair kan Zainul ya Allah. Rektornya mencolok Pak. Khair khair. Lim rahijah bahane Zainul ngene. Pura mudeng. Jadi wong Jawa ki selawatane enak banget, pinter banget, fase banget. Ning ra Ah, apa ta kuwi? Apa ta kuwi ditakoni bahasa Arab. Jadi akhirnya rencananya tahun depan saya undang Kiai Kanjeng lagi di sini, tapi syaratnya Zainul sudah harus bisa berbahasa Arab. Oh no. Oh Zainul wah, aku iki jenggoten titik kayak serban terus Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ah, jadi jadi habib ya. Ambak wong dodol handphone bekas rene Mekah kana kok seret rene langsung dadi Habib. Anak gue iki meng ilmu katon urusanmu ya dewe. Letak kebaikan manusia kan tidak tampak. Wong ada orang ngasih duit ke orang lain aja belum tentu baik kok. Karena mau nyalek ngasih duit. Dia ngasih duit tapi nyalek yang benar. Nyalek toh. Jadi wiritan belum tentu baik pak. Wiritan bojo raso ngliwet kowe wiritan. Bojo pak berarti entek. Ya Rahman, ya Rahim, ya Rahim. Berarti entek. Ya Rahman, ya Rahim, ya Rahman, ya Rahim, ya Rahman, ya Rahim. Kampus sedang resik-resik, mahasiswa ikut hari Minggu bersih-bersih kampus, ono siji sing alim sing شمس لحن وعين وشمس حيس وعين وعين ليانة مصول مصول ngomongnya kewiritan dewe selawatan dewe anek ah, kau yang menunggu pacul ya ini ojo ojo ini ya karbu ini meng, meng iji meng menunggu oke what is the dangdut musik ya musik ya Ma, mada al-musik fil Arabi, fil lughatil Arabi? Musiqa, musiqa, musiqa studio, yes. Musiqa studio. Mbak Fia dulu produsernya musiqa studio. Iwan Fales, siapa namanya? Riset musiqa studio. Qaf, ah, ah. qaf, qaf, qaf. Al-Quran ada calon bupati ngasih Quran 200 ke pesantren. Pak niki Quran, dia ini langsung rusuh Quran. Kok Quran? Quran. Wah, calon bupati ini redek. Geng-geng-geng, niki Quran. Quran. Of of of. Akhirnya saking wedine karo kiyaine, ini eh, calon ini metu nyeluk ajudane. Terus Ono kiai ok kaya ngono. Lho, <laughs> bisa sampean kof. Tadinya kan lho kok kaya ngono, begitu disentak kianya kof, langsung lho ono kiai ok kaya ngono. <laughs> Nyarang, di nyarang. Tepuk tangan untuk Imam Fatawi. Yuk. Salam uh, Alin di Majdah Rumi. Majdah Rumi. طبعا Tu- تغني Majdah Rumi Allah. لم أجرب أن أغني من قبل What if Novia sings one song of Majdah Rumi but I will be glad to hear it uh, Kalimah? You know the song Kalimah? Yeah, I know But not in real Kalimah. We adapted to Western and Indonesian. okay? okay. we will give nanti setelah dua lagu ini saya mohon bapak untuk maju sampai jam berapa ini mas Pagi, jauh penganggur kabeh pak tapi jam bapak sih karpet ya aneh orang anggur apa ya yono Kata ora joran di penggawean iki jam jam papat ya Ayo serapa kok jam papat ini aku tak jam 12 bali aku karep-karepmu Ora trimo cegat ning dalan <laughs> Oke, sak kuate ya. Kok wajar saja kalau kita nanti sepakat kita akhiri kita akhiri, sepakat kita teruskan kita teruskan, gitu ya. Kalau memang sesuatu layak dilakukan maslahat ya kita lakukan. Kalau nanti kira-kira mulai agak mudorot ya jangan kita lakukan. Kan dalam Islam ada lima loh. Sangat manfaat namanya sangat manfaat namanya wajib. Ini terjemahan filosofi dan kultural dari hukum matriks WK. Kalau lumayan bermanfaat namanya sunnah. Kalau ya gitulah jelek yanda, bagus banget yanda, mubah. Kalau ya ini agak jelek kalau gini nih, makro jelek banget, haram. Kalau pakai bahasa sosial Bu rektornya ini harus beliau. Itu namanya rektor yang kualitasnya wajib. Betul enggak? Atau ya kalau bisa sih rektornya nanti gantinya tetap beliau gitu kan. Nah, itu namanya rektor sunnah. Betul enggak ya? Yang nomor tiga, ah, rektor Arab jenengan monggo Arab monggo. Nah, jadi itu terjemahan sosiologisnya begitu. Terus, bona iso jokui meneh. Aku berarti makro nek kowe meneh. Aku jenenge haram. Nah monggo mudah-mudahan panjenengan menjadi rektor yang berkualitas wajib sehingga semua menginginkan Anda terus menerus menjadi rektor. Ngaten nggih? Amin ya rabbal alamin. Ngaten niki sakarepmu len kun mundur jamake. Terus dua lagu yang pertama saya ingin persembahkan kepada Anda semua Mas Islamianto akan membawakannya. This is from virus. Atini naya wagani. Atini naya wagani ya. You can sing it. Kalilan. Ma Mbak Nosia and Mas Islamianto. Hada ismuhu Islamianto. Islami Yanto. So this combination between Arab and Jawa Islami Yanto. Okay. But one day when we go to Australia, he is forbidden to come in Australia by the immigration because the name, the customer, because the name is Islamianto, it's forbidden, that's haram. So then we create a new passport with the name Cristanto Islamianto. So we can come to America, wherever. Most welcome, yeah. Cristanto Islamianto budistik. Pokoknya mau Aku ini yang mung stres ya, nih. Nah, aku ora yang ini, Gue tekan ngomong Saya ini Bali itu seger atimu ning rasa pedidah-pedidih Bali kok ini ini Ngapa beli? Apa Abar pencerahan no. Rasa ngono ya. Rasa ngono ketemu para Rektor Gue terus nanya ini Ngapa cerah, Pak?